Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Buya Yahya yang saya hormati. Kalau masjid dapat bantuan dari orang kafir itu boleh enggak? Gimana? Kalau masjid bangunannya ada orang yang memberi tapi ia memberikan uang buat masjid itu boleh enggak dipakai buat bangunan? Di luar muslim, orang muslim bukan orang muslim. Iya. Baik, baik. Iya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya, kenapa uh, ada zikir yang setelah sholat yang la ilaha illallah daulah syarikalah dan seterusnya itu kenapa kok harus uh, duduknya kita itu tidak boleh berubah Set, apa uh, maksudnya tahiyatul akhir tetap di situ dan kenapa harus 10 kali dan kenapa e, harus sebaiknya sholat sholat maghrib dan setelah sholat subuh itu Bu ya makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dalam kita berurusan dengan orang di luar Islam kita tidak dilarang untuk menerima pemberian dari orang di luar Islam dengan catatan yang diberikan kepada kita adalah bukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat kita bukan sesuatu yang haram yang kedua dengan cara yang terhormat bukan direndahkan itu pribadi kalau seandainya ada orang kafir yang membantu kepada orang fakir di kampung kita lalu dijejer kemudian diekspos di media maka itu adalah merendahkan nggak boleh kita nerima santunan yang diberikan dengan cara semacam itu merendahkan Walaupun penyerahan dana bantuan kepada masjid untuk merendahkan masjid tapi kalau ada seorang di luar Islam memberi bantuan pada dasarnya adalah boleh orang kafir memberikan kepada masjid bantuan adalah boleh dan mungkin itu adalah karena mukadimah hidayah yang Allah berikan kepada mereka tapi kalau ada misi untuk menampakkan kalau Islam itu butuh, Islam itu rendah, ini tidak diperkenankan haram karena kita sebetulnya dengan menerima bantuan itu kita telah merendahkan Islam itu sendiri. Kita harus tahu cara pemberiannya seperti apa. Mungkin ada tetangga kita yang kafir Nasrani, dia adalah orang kaya lalu berkata, "Tempat ibadahmu kok rusak, mau saya bantu." Bantu, silahkan. Memberikan uang kepada Anda tanpa harus diekspos, tanpa harus diberitakan, selesai. Yang menjadi masalah adalah nih, aku alhamdulillah aku telah membantu kepada masjid ini. Karena selama ini tidak jadi-jadi, maka ini saya bantu. Saya seorang Nasrani. Wah, ini merendahkan mata Islam. Seolah-olah Islam tidak bisa berbuat. Harus paham itu. Jika waktu memberikannya dengan wajar, dalam irama hidup bersama, tolong menolong, wajar kita terima, dan tidaknya kita terima. Jangan sampai mereka kecewa. Semoga itu menjadi sebab hidayah mereka. Dan ada dan ini adalah tidak tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Asalkan tadi dari harta yang benar, yang halal, buah dari bisnis yang mereka lakukan dan sebagainya, bukan jelas-jelas dari hasil perampokan dan seterusnya. Baik, ini yang pertama. Kemudian masalah anak yatim, la yutma ba'dal bulughi, tidak ada anak yatim setelah mereka usia balik. Hah? Oh ya, ah, zikir. Zikir Nah begini, makanya zikir itu adalah ada bimbingannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir setelah sholat mulai dari istighfar, baca tasbih 33 kali, baca takbir 33 kali, baca ayat kursi, baca doa Allahumma ini ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik, Allahumma antas salam wa salam wa ilaika untuk salam hayna rabbana bisalam. Itu adalah pendidikan dari Nabi SAW. alaihi wasallam dan namanya ibadah, namanya harus taabudi. Namanya ibadah hendaknya kita ngikut. Pertama hendaknya dalam ibadah ngikuti petunjuk dari Nabi SAW. alaihi wasallam. Biarpun Anda jago yasinan, jangan langsung assalamualaikum yasin wal Quran. Ya. Biarpun yasin bagus ayat Al-Quran. Karena anda imam solawatan langsung Assalamualaikum Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Solawatan bagus Tapi ada aturannya sendiri Apakah dosa bersolawat setelah solat? Ya enggak Tapi Nabi mengajarkan zikir, baca tasbih dan sebagainya Jangan beribadah dengan hawa nafsu Dan juga bukan syahadat sebagian langsung Asyhadu an la ilaha illallah no. Ada zikir yang diajarkan Nabi dulu, baru nanti mau solawatan seribu kali, seratus ribu kali, itu setelah itu semuanya. Hendaknya dalam urusan ibadah kita harus lebih patuh taat budi. Patuh dulu kenapa Nabi menyuruh seperti itu. Ini. Kalau seandainya saya ada hafal zikir-zikir, bolehlah karena kamu udah hafal zikir-zikir, ya sudah hafalnya Yasin dok, ya sudah Assalamualaikum, Assalamualaikum, Yasin, baru. Karena Anda tidak hafal zikir-zikir itu. Dan tidak boleh akal-akalan misalnya. Solawat paling bagus yang dikir paling bagusnya solawat, harus solawat. Yang satu lagi mengatakan syahadat, orang masuk Islam dengan syahadat, jadi palingnya kalimat syahadat. Nah, Nggak ada. Lain tidak. Bukan dengan hawa nafsu. Nanti waktu rukuk subhanallah rabbiyal azimi diganti dengan yasinul quranil hakim. Kan? Biarpun tidak batal solat kita waktu sujud itu, mestinya kita baca subhanah, lalu baca Yasin atau jago kulhu kulhu wallahu ahad tidak batal solatmu tapi aneh nah ini maka perlu taat budi. kita ngikut bagaimana pendidikan dari Nabi dan Alhamdulillah imam besar kita yang mengumpulkan kitab Riyadus Solihin dan beliau adalah Imam Nawawi punya namanya kitab Adhkar biiddar wasyaril adhkar kalau orang nggak punya kitab adhkar beli jual rumahmu untuk beli kitab adhkar itu karena itu pendidikan dikir-dikir yang dari Nabi SAW biar kamu tidak ngarang-ngarang biar wah paling enak adalah baca gini kok paling enak enak enak apa gitu paling asyik paling asyik ini solawatan ini loh solawatan bagus tapi ada waktunya itu nanti baik nah kemudian caranya pun demikian termasuk la ilaha syarikala dianjurkan agar kita sebelum bergerak kaki kita wa wathanin rijlaih jadi kita setelah Assalamualaikum sebelum bergerak, waktu salat habis salat maghrib, habis salat subuh, sebelum bergerak kita baca La ilaha illallah ta'ala syarika la lahul mulku alhamdulillahi ala syukadir. Seperti kita memerdekakan 70 budak daripada keturunan Bani Ismail dan sebagainya. Ini kemuliaan yang luar biasa. Dia akan menjadikan di, dihapus 70 kesalahan, diangkat 70 derajat kebaikan dan seterusnya. Ini adalah masalah cara. Adapun cara, kenapa seperti itu? Tentu para ulama menyebutkan hikmah. Artinya apa? diterjemahkan sebelum engkau sibuk dengan urusan-urusan dunia. Jadi masih sambung dengan so, solat. Jadi begitu pentingnya zikir itu sebelum engkau sibuk urusan dun, dunia. Ada pun selebihnya mungkin bisa kita baca sambil kita berjalan, mungkin kita buru-buru. Tapi untuk yang satu ini hendaknya kau sambung dengan sholatmu Sehingga sebagian ulama mengatakan sebelum engkau berurusan dengan dunia. Jadi ta'anin rijlai ini adalah sebagai isyarat sebelum kamu berbicara tentang harga beras berapa sebelum bicara ini ini menunjukkan rapatnya antara zikir dengan dengan sholat dan ini juga hujah bagi orang yang um, mengatakan bahasanya sebelum zikir setelah sholat kesepakatan gak ada yang mengingkari yang mengingkari zikir ba'da sholat orang sakit gak ada khilaf zikir setelah sholat Adapun masalah mengeraskan dan mengecilkan suara dalam dikir setelah sholat adalah masalah suka-suka dan para sahabat Nabi semuanya mengeraskan suara. Sahabat Nabi mengeraskan suara. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Inna raf'a sawti bidzikri mengangkat suara setelah dalam dzikir idzan sarafu minal maktubati setelah mereka itu selesai salat wajib karena fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman Nabi sudah biasa orang berzikir setelah salat dengan mengangkat suara. Maka jangan sampai ada hari ini orang berkata zikir dengan mengangkat suara subhanallah subhanallah subhanallah bid'ah. Nah, itu orang sakit. Kalau ada zikir boleh sah. Baik-baik. baik itulah masalah zikir maka itu ta'abudi serahkan saja adapun hikmahnya seperti itu hikmahnya adalah apa hikmahnya adalah agar engkau tidak buru-buru berurusan dengan dunia hendaknya engkau masih berurusan dengan zikir setelah sholat assalamualaikum sambungkan dengan dengan zikir tersebut agar sempurna keutamaan yang anda lakukan di dalam urusan zikir ikuti kalau seandainya sudah terlanjur berubah ya tetap dibaca yang penting belum sambung, belum berpisah, belum banyak kesibukan urusan dunia. Artinya zikir itu kita dahulukan dari yang lainnya.